Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi isanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim ikhwatul iman cahaya ibadah yang insya Allah diberkahi oleh Allah kembali kita digembirakan oleh Allah mengaji mengkaji ayat-ayat Allah ai hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berita gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mafatihul jannah kunci-kunci yang memudahkan kita masuk surga semua kita yang beriman kepada Allah ingin ridha Allah, ingin rahmat Allah, ingin ampunan Allah, ingin semuanya masuk surga Allah. Karena itulah kita selalu berdoa siang malam. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka fun kirim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Mohon ridho Allah agar dengan ridhonya Allah rahmati kita. Dengan rahmatnya Allah ampuni kita agar kita masuk surganya Allah. Nggak bakal kita masuk surga kalau nggak diampuni oleh Allah. Dan nggak bakal dapat ampunan Allah kecuali dirahmati oleh Allah. Dan nggak bakal dapat rahmat Allah kecuali diridai oleh Allah. Karena minta terus. Ridho ka wal jannah. Nah kalau itu keinginan kita, yuk kita dengarkan, simak baik-baik, perhatikan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Rasul menghabarkan pada kita kunci mudah masuk surga. Tadkhulul jannah bisalam. Eh, masuk surga dengan salam, selamat. Tidak sulit, lancar, sukses. Yang pertama, absus salam. Tebarkan salam Tebarkan senyum, tebarkan kebaikan, tebarkan dakwah pada diri keluarga, tetangga, siapapun yang kita jumpai, kenal atau tidak kenal. Ini pengalaman hidayah Allah untuk Arifin dan semua ikhwah. Arifin punya kenalan waktu berangkat dakwah di Papua eh, di pesawat terjadi diskusi pendek Kemudian kenalan itu berlanjut lagi debat sampai datang ke Sentul di Masjid Muammar. Alhamdulillah kemudian yang ketiga datang ke Depok. Namanya Pak Herman. Arifin tanya Pak Herman sekarang datang untuk eh, debat? Tidak Ustadz. Saya datang kali untuk masuk Islam. Allahu Akbar. Allah, Allah yahdihi. Allah hadahu. Allah telah beri hidayah kepada sahabat kita ada dikasih nama Muhammad Haramain Ilham ah, buah dari semangat menebarkan salam menebarkan dakwah karena Allah jalla jalalu. kemudian yang kedua atimul kalam berkata baik oh buah dari keimanan ketakwaan Orang bertakwa itu paliyakulu kaulan sadida. Kata-katanya baik, kata-katanya lembut, kata-katanya indah, kata-katanya mulia. Mau mengenal seseorang, kenalilah dari kata yang keluar dari mulutnya. Kalau orang itu mulia, dengarkan kata-katanya. Insya Allah mulia. Kalau orang itu tidak mulia, gampang kenalin kata-katanya. Keluar sumpah serapah kata-kata jelek. La yuhibullahul jahra bisu'i minal qaul ila man zulima. Allah nggak suka nggak suka dengan kata-kata yang jelek, kasar eh, yang diucapkan dengan terus terang kecuali orang yang dizolimi, ya orang yang disakiti. Karena orang disakiti itu tersiksa, lalu dia doa dan doanya orang yang dizolimi itu mustajab. Hati-hati. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan oleh liyasmut. Siapa yang benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah berkata baik, benar, jujur, sopan, santun. Kalau tidak, diam. Selamat deh. Dulu guru Arifin Ustaz Tohurudin pesan, Arifin ingin selamat dunia akhirat, jaga. Kalau tidak bisa bicara baik kamu nak, diam. Maka itu aktivitas mulut orang beriman itu, kalau nggak bisa ngomong baik dia diam. Diam selamat, ma, diam itu emas. Tapi bicara baik, benar, itu berlian. Alangkah indahnya coba, emas. Kemudian permatanya berlian. Hmm, itulah orang beriman. Kemudian yang ketiga, memberi makan kepada orang yang di bawahnya sedekah. Kalau yang selepel hadiah. Di zaman Nabi itu ketika periode Madinah kemudian masuk ke Mekah, Fathu Mekah, sukses jaya Islam, tidak ada lagi orang yang mengemis. Susah. Akhirnya saat itu dikembangkan tahadu tahabu, saling memberi hadiah. Memberi makan. Sahabat, teman, sederhana, halawah, memberi permen. Bukan rokok ya ikhwan. Orang beriman tidak suka rokok. Walladzina hum anil lagwi muridun. Hal yang tidak bermanfaat ditinggalkan. Itu tanda orang mukmin. Makanya orang yang benar-benar beriman akan menjauhi rokok. Makro itu nggak disukai. Nggak mungkin melakukan suatu hal yang tidak disukai. Dan kalau ngerokok membahayakan orang lain. Kasihan anaknya, kasihan istrinya, kasihan orang dekat dengannya. Dia menebarkan ketidakbaikan. Ah, memberi makan yang baik dengan senang hati Allahu Akbar. Kemudian yang keempat, jalin silaturahim. Orang yang dekat dengan Allah itu sangat senang bersilaturahim. Silaturahim, silaturahim. Dekat dengan Allah, rahman Ar-Rahim, Allah percikan sifat rahmat, makanya dia senang salam kanan, salam kiri, dia menebarkan salam. Allahu Akbar. Nah yang terakhir, kunci mudah masuk surga Mobil wan Bangunlah saat malam saat manusia lelap dalam peraduan tidur. Ini seabdol-abdolnya salat malam. Sering ditanyakan, eh, kapan sih nak Arifin waktu yang paling abdol salat malam? Pertanyaan seorang ibu eh, ketika kajian hari Kamis kedua setiap bulan di Masjid Muamal Kadafi. Arifin jawab, Kumu eh, billail wa nasuniyam. Jadi tidak ditentukan jamnya, Eh, bangunlah saat manusia niam. Niam tuh lagi tidur lelap-lelapnya. Tanyakan pada maling. <laughs> Maling tahu tuh jawabannya jam berapa ya. Orang lagi lelap-lelapnya tidur. Nah, itulah waktu yang afdal untuk qiyamul mulai. Bangun salat malam. Allahu Akbar. Terima kasih ya Allah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 warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah